Jakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma alinna ma yanfa'una Wa anfa'na bimma alamtana Wa zidna ilman Rabbi israh li sadri Wa yasir li amri Wa hlul min isani yafqahul qawli Amma ba'du dengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi pada kesempatan kali ini Belajar salah satu cabang ilmu Al-Quran Yaitu belajar memperbaiki bacaan ya Belajar uh, ilmu tajwid Yang mana menggunakan buku Syarah Tufatul Atfal Buku ini ditulis oleh uh, atau diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullah taala ya dan buku aslinya adalah Irtiqaud Bilal yang ditulis atau disyarah oleh ya Syekh Abu Abi Tawad Abdul Majid Ar-Royash dan matan ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita uh, lanjutkan pembahasan terakhir dari kitab ini ya eh, rekan-rekan semua ya pendengar radio muslim bisa melihat di kitabnya ya di bagian akhir ya bagian syarah Tuhatul Atfal yaitu di halaman 46 ya bisa dilihat di halaman 46 nah Eh, kita perhatikan cara baca kiraah asin ya, riwayah hafiz jalurnya thayyibatun nasyar ya jalurnya thayyibatun nasyar ya eh, apa bedanya bacaan thayyibatun nasyar dan bacaan ya Syatib ya terutama ya jalurnya thayyibatun nasyar ya dari jalurnya hammam ya dari wali dari fiil ya dari Amr, dari A, Hafiz, dari Asim, isnya itu dua harokat. Ya, jadi isnya itu dua, dua harokat. Dan mat wajibnya itu empat harokat. Ya, mungkin kita dulu sering mendengar bahwa maca is itu boleh dibaca dengan ya dua harokat. betul. Ya kita katakan betul dibaca dengan dua harokat, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, sehingga tidak semena-mena atau semaunya kita membaca dengan dua harokat, namun ada peraturan tersendiri. Pendengar radio muslim semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin membaca dengan ya dua harokat ya, pada uh, apa pada Thayyibatun Nashr, maka ya kita harus apa? memenuhi jalur bacaan dari Thayyibatun Nashr tersendiri. Nah, kita bisa lihat <clears throat> di buku nah, ini merupakan apa? merupakan ketentuan jalur Thayyibatun Nashr. Ya, jalur-jalur bacaan Thayyibatun Nashr mungkin teman-teman semua yang masih yang sudah pernah belajar tajwid Imam Syafi'i ya karyanya Ustaz Abu Yahla itu juga ada di bagian belakang yaitu ya cara membaca dengan riwayat ya Ribatun Nasyar jalurnya Ribatun Nasyar Maka kalau teman-teman ingin membaca dengan dua harokat, maka isnya, maka majais munfasilnya dua harokat, maka teman-teman harus apa memenuhi kaidah-kaidah tayyibatun asyar. Ya, ini merupakan pelajaran yang cukup sulit ya, cukup sulit harus lanjutan nanti juga ada juga eh, apa? Ya, eh, harus memperhatikan mulut. Ya, harus memperhatikan mulut. Ya, ini tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita jangkau kalau tidak apa? tidak bertalaki dengan guru. Ya, maka harus ya harus bertalaki dengan guru yang seperti ini untuk memaksimalkan pembelajaran apa pembelajaran dari e, tahsin dari mengambil jalur-jalur yang ingin kita tempuh. <clears throat> Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita masuk ke pembahasan pertama yaitu ada majais munfasil kalimat ya, jais munfasil. Kalimat ya, jais munfasil itu kalau jalurnya syatibiyah itu dibaca 4 atau 5 harokah. Namun kalau di jalurnya Thayyibatun Nasyar itu kita baca dengan dua harokah. Ya. Ingat-ingat jais dibaca dua, mad wajib kita baca dengan Eh, ma, kalau jalurnya thayyibatun nasyar itu mad daisnya 2, mad wajibnya 4. Ya, kalau mad wajibnya sama. Tapi kalau mad jaisnya ber, berbeda. Nah, contoh dari mad jais itu sendiri ada banyak ya di dalam Al-Qur'an. Ya, mad jais itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah adanya mat topi'i bertemu dengan hamzah jadi ada mat topi'i setelahnya hamzah tidak dalam satu kata itu adalah majais fasil ya misalnya ya, di uh, Al-Qur'an ada contoh wala ta'kulu amwalahum wala ta'kulu amwalahum lu sama amwa itu beda kata maka kita boleh baca dengan dua harokat ya, baca dengan dua harokat maka kalau yang seperti ini kita berarti mengikuti jalur tayyibatun Nasya. Ada juga qalu minu kama ya qalu minu kama amana ya, kama amana. Nah, ini contoh majais yang mengikuti jalur tayyibatun Nasya. Kalau matrajidnya sama, dibaca dengan empat harokat. Ya. Misalnya, Ida ja nasrullah. Ya, sama dengan mat wajib muttasil dari jalurnya satu, Ya, sama. Ya, maka yang membedakan ya mat jais. Ya, kalau kita mencampur gimana hukumnya? Itu terlarang. Mencampur bacaan, mencampur adukan bacaan itu terlarang hukumnya ya untuk dibaca Ya, campur -campur. Misalnya baca batu Nasyarnya dua uh, eh, jaisnya itu dua. Terus kalau kita selanjutnya menerapkan dengan bacaan syatibiyah itu nggak boleh. Ya. Itu tidak boleh, ya. Oke, ya terus bagaimana uh, kaidahnya? Ya, setelah kotok berhenti membaca Al-Qur'an, maka boleh berpindah ke riwayat yang lain. Misal kita membaca dari ta'awud ya, sampai ayat tertentu. Ya. Terus setelah itu ya kita lewat jalur syatibia. Ya, setelah itu kita mandi atau apa atau makan, ya. Terus apa? Baca jalurnya toibah itu boleh. Ya itu itu diperbolehkan. Maka ya tidak hanya uh, uh, harus dipahami yang seperti ini dengan yang apa dengan baik. Ya tidak boleh kalau dalam satu bacaan, tapi kalau sudah koto itu boleh. Ya sudah koto itu boleh. Koto itu maksudnya berhenti bacaan. Ya, tidak melanjutkan lagi bacaan. Oke, kita lanjutkan. Mat wajibnya sudah. Nah, terus perhatikan nomor tiga. Ya di buku waya besutu. Ya ada bacaan waya besutu. Nah, antum bisa lihat di buku di halaman 46 ada kata-kata wayat sutu. Ya, wayat sutu. Kalau celurnya syatibia itu bacanya dengan sin. Ya, be su u. Ya, su u. Kalau di jalurnya toyiba, ya kita bahasnya toyiba ya. Itu bacanya dengan son. Jadi yang bawah itu lebih diutamakan daripada yang atas. Ya, ingat-ingat yang bawah itu lebih diutamakan daripada yang A, atas. Sehingga bacanya waya basu, ya waya basutu, ya waya basutu. Ya, bukan waya basutu, tapi waya basutu. Oke ya. Nah, ini tidak yang pertama. Yang kedua, pada lafaz bastoh yang satibia mengutamakan yang di atas yaitu bacanya toh ya toh kalau yang kalau yang thayyibah bacanya dengan bas toh ya dengan ditebalkan shotnya. oke itu yang kedua yaitu dari jalurnya thayyibah yang selanjutnya ada kata-kata musayitir ya musayitir ya itu kan musayitir maka yang syatibia ya, yang syatibia itu dibaca dengan ya dengan sod musayyir, Terus yang jalurnya taibah juga musayyir, Ya, sama kedua-duanya. Ya tidak ber tidak berbeda. Nah, selanjutnya pada kata uh, eh, musayitirun yang keenam. Yang nomor enam Ya, jalurnya syatibiyah dibaca dengan sin dan sod, tetapi sod lebih masyhur. Intinya yang di atas lebih diutamakan kalau syatibiyah. Ya, jadi bacanya musoyitir, ya, Ya. Sedangkan kalau tayyibah ya musaytirun ya mus, ya seperti itu Nah, yaitu 1 sampai 6 ya bisa diringkas ya majaisnya 2, mat wajibnya 4. Terus kalau ada sin dan sod ya atas bawah, maka kalau jalurnya syatibiyah diutamakan yang atas, kalau thayyibah diutamakan yang bagian bawah. Itu ringkasnya demikian. Nah, di nomor 7, nah ini harus ya praktek ya harus apa harus uh, bertemu dengan guru yang seperti ini ya pada lafat al al-ana Allah ya, perhatikan baik-baik ya, di sini jalurnya syatibiyah bisa dibaca dengan ibdal enam harokat ya saya contohkan enam harokatnya bagaimana al hanya panjang enam harakat adzakarain ya di al-an'am 143 144 ya kita bisa menandai Al-Qur'an kita ya nanti kalau membaca ya kita bisa bacanya dengan enam harokat al ana ya al al-ana. Jadi hanya panjang dulu baru masuk ke lam. Al-ana seperti itu. Di Yunus 51 dan 91. Terus Allah Allah. Nah, Yunus 59 An-Naml 59 ini ibtal enam harokat atau dibaca dengan tashil ya, ini atau dibaca dengan tashil ini jalurnya syatibiyah kalau jalurnya terlibat nasyar dengan ibtal saja tidak tashil. kan nah, tashil itu apa? Ya, tashil itu ya, mudah ya mudah artinya dalam bahasa ya mudah artinya namun ya tashil itu ya, dengan cara apa? Hamzah yang pertama dibaca jelas, Hamzah yang kedua dibaca sa samar. Ya, Hamzah yang pertama jelas, Hamzah yang kedua samar. Itu tashil. Dan bacanya dengan apa? Ya, ditashilkan. Ya, berarti bacanya al-zakarain, adzakarain, zakarain Ya, ya, e, al-zakarain Yang kedua apa? Di disamarkan. Al-ana, al-ana, Allah. Ya, itu tashil. Dan ini harus dengan guru yang seperti ini. Ya, tidak bisa kita uh, hanya mendengarkan di sini harus dengan guru untuk masalah tashil. Kalau ibdal insya Allah bisa. Ya, ibdal insya Allah bisa seperti mat-mat biasa. Kedua di muslimah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di nomor 8 yaitu di kata-kata di Al-Aqaf ayat 172. Ya, yang pertama jalur jalurnya syatibiyah diidghamkan. Yang jalurnya thayyibah diidghamkan. Maka bacanya dengan yalhad dalik yalhad ya, yalhad dalik Langsung masuk ke dal Tidak boleh masuk ke tak ya nggak boleh yalhas zalik yalhas zalik ya langsung masuk ke zal yalhad zalik has zalik ya memang ada bacaan yang membaca dengan yalhad zalik ya, ada bacaan yang semikian tapi di sini idrom ya diidromkan semua dua-duanya yang selanjutnya pada lafaz irkam ma'ana itu dua-duanya diidghamkan. Irkam ma'ana ya, irkam ma'ana ya, maka dua-duanya diidghamkan langsung masuk ke mim. Terus uh, perhatikan ya di nomor 10 ini rada sulit ya. Rada sulit ya sedikit sulit untuk kita. Perhatikan Nomor 10 Yasin ya kata-kata Yasin wal Qur'anil Hakim itu kalau mau digabung bagaimana? Ya, kan ada bacaan Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Ini bagaimana? Ya, kalau kita tahu bahwasanya kalau ada nun mati bertemu dengan wawu <coughs> maka hukumnya adalah idgham ya di wunna. namun bacanya bukan di kan kalau kita mau menyambungkan. Bacanya di diidharkan. Yasin wal Qur'anil Hakim Yasin wal Qur'an dijaharkan, ya diidharkan. Ya, Sin wal Qur'anil Hakim. Bukan baca dengan Yasin Qur'anil Hakim. Bukan seperti itu. Ya, ingat ingat yang bacanya tidak demikian. Tapi bacanya dengan diizharkan baik dari izhar eh, apa dari syatibiyah maupun jalurnya tayyibatun asyar. Selanjutnya yaitu eh, kata-kata uh, nomor 11 yaitu nun wal qalami wama yasturun. Ini bagaimana kalau mau digabung? Ini ya, bagaimana kalau mau digabung? Maka kita bacanya dengan apa diidharkan. Nun wal qalami wama yasturun. Maka bacanya bukan Nun wa ma Ya. ya, jadi bacanya nun ya nun dulu baru nun di apa idarkan. Nun qalami wa ma yasturun. Ya, seperti itu. ya itu merupakan bacaan ya uh, al kolam ya tadi al al kolam yang selanjutnya ya nomor 11 ya mudah-mudahan bisa dipahami ya bahwasanya ketika kita ingin mewasalkan yasin dan mewasalkan uh, eh, al kolam ya kita wasal itu lanjut ya bacanya dengan lanjut maka dengan diidhar ya kalau nggak idhar berarti ya kalau misalnya kita nggak mau apa nggak mau uh, lanjut ya kita berhenti misalnya di ayat pertama itu ya tidak masalah ya tidak ada masalah sama saja ya bacanya yasin wal qur'anil hakim ya biasa dan juga seperti itu nun wal qalami wa ma yasturun ya seperti itu ya kalau lanjut sama saja nggak ada bedanya yang nomor 12 sakta di empat tempat ya sakta di empat tempat ya keempat empatnya kedua-duanya yaitu jalurnya syatibiyah dan jalurnya Tayyibatun Nasir, ya itu dia bahkan disaktahkan ya dua-duanya ya tidak ada yang tidak disaktahkan maka ada kata-kata iwaja ya, di surat ya uh, Al-Kahfi ya. Maka kita sakta di situ atau berhenti boleh. Ya, berhenti boleh. Iwaja qayyiman yunzira ya. Terus ada juga min marqadina haza itu sakta di marqadina ya. Terus waqila man Rokok. Ini wajib ya. Wajib. Ini empat-empatnya ini wajib. Saktahnya wajib. Jadi enggak boleh. Mimma rokodina hadha. Enggak boleh. Atau wakila marwoko. Itu enggak boleh. Plus ada juga bal ron ya kalla bal rona ala ya, ini wajib saktah di sini baik dari jalurnya ya maupun tayyubatun nasyar Ya nomor 13 ya ini harus kita lihat mulut ya mulut mulut gurunya. Namun ya kita sampaikan dengan uh, ya walaupun ada kekurangan ya enggak masalah ya kita lihat dulu aja. Nah, apa itu raum, apa itu ismam? Ya, ismam adalah mengidwamkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Nah, jadi di Al-Quran ada satu ayat saja, satu kata saja yang di Al-Quran ada ketentuan mulut. Ada ketentuan mulut. Yaitu apa? Kata-katanya la mana, Ya la ta'manna. Nah, ini bacanya bisa dua kalau jalurnya satidiyah, yaitu dengan meraum atau menismamkan. Apa itu raum Yang raum itu membaca sebagian domah. Ingat, raum membaca sebagian domah. Sedangkan ismam itu adalah memasukkan atau mengidomkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Ya, saya pribadi lebih mudah untuk mengismam, uh, mengismamkan daripada merobkan. Saya contohkan ya untuk yang ismam. Ya, ismam itu memasukkan nun pertama ke nun kedua. Jalur thayyibah itu hanya ismam saja, tidak ada raum. Ya, maka kuasai yang ismam kalau bisa. Ya, Nah, bagaimana caranya bacanya? La man. Nah, namun monyong bibirnya ya. Ismam itu mau monyong bibirnya ketika kita membaca la man. Nah, ini monyong. Man monyong dulu. La ta'manna. La Man ini monyong. Baru ke -na seperti itu yaitu ismam kalau rawum contohnya la manna la manna ya nunya tidak sempurna enggak la manna tidak tapi bacanya la manna ya, sebagian saja ya dan kalau ismam kita mengidghamkan la manna monyong ketika man monyong ya nah, kita bisa lihat di videonya Syekh Aiman yang mengajarkan cara membaca shmam yang tepat itu bagaimana itu ada di situ yang ada videonya ya la mana seperti itu yang mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik yang nomor 14 ain pada lafadz kah ya ain sod dan ain sin qaf Ya, itu bisa dibaca dua jalurnya syatibia, eh bisa dibaca dua cara, ada empat, ada enam harokat. Ya, enam harokat itu lebih afdol. Kata beliau penulis di sini enam harokat lebih afdol. Ya, jalurnya taibah hanya empat. Ya, hanya satu empat saja. Oke ya. Terus ee, eh, cara membaca bagaimana? Kalau yang empat ya, هيا عين صاد ya, kaf ha, kafnya 6, haknya 2, yaknya 2, ainnya 4. Sotnya 6. Ya, kalau yang tayyibah seperti itu. Ya, syatibiyah yang 6 bisa. Kaf ha ya ain sad. jadi lebih panjang ainya dari yang empat harokat. Yang selanjutnya yang nomor 15 itu kata afirqin di asy'ara ya 63 ya 63 dengan dua cara bisa tarqin bisa tarqi ya, maka bisa dibaca firkin bisa dibaca firkin firkin firkin kalau jalurnya taibah cuma firkin ya bukan firkin oke okay. Terus nomor 16 fama atani nah, kalau kita pengen wakaf ya kalau di Al-Qur'an ini wakafnya e, kecil, kemungkinan wakafnya kecil. Karena apa? Karena itu di dekat awal ayat ya, dekat dengan awal ayat sehingga kemungkinan kehabisan nafas itu kecil. Ya, tapi kalau e, eh, pengen berhenti, pengen wakaf di, di situ nah, ada caranya. Yang pertama, yaknya dibaca atau tidak dibaca. Jadi bacanya fama ataniya ya yang pertama kita bisa baca fama ataniya ya bisa dibaca fathah ketika wasol ya Terus ketika wakaf dibaca dengan dua cara yaitu atani. Ya, atani. Ya. Terus ada ada juga yang bacanya dengan atan. Ya, atan. Terus kalau jalurnya taibah, ya tidak dibaca hanya ketika wakaf. Ya, yaknya tidak dibaca. Maka bacanya pemaatan. Ya, seperti itu. Ya, bacanya, yaknya tidak dibaca. Yang selanjutnya 17 ya, karena kemungkinan kecil ya nomor 16 itu untuk berhenti maka insya Allah tidak banyak kesalahan di sini. Yang 17 di Al-Insan ayat keempat itu ada dua cara membaca ketika ingin wakaf, Ya, alif dibaca atau tidak dibaca. Ada dibaca salasila, ada dibaca salasil. Ya, ketika wasol alif tidak dibaca. Ya, maka bacanya salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya, seperti itu ya. Salasila itu tidak dibaca alifnya, tidak dipanjangkan, bukan salasila wa awa, nah, tidak. Kalau taiba alif tidak dibaca ketika wakof. Taiba cuma satu, alif tidak dibaca ketika wakof. Maka bacanya salasil. Nah, seperti itu kalau taiba. Terus yang 18 ba'fin boleh dibaca ba'fin, bisa dibaca ba'fin. Kalau taiba cuma dibaca ba'fin saja ya arum lima 54 itu banyak sekali dokfin kata-kata dokfin di situ ada beberapa ada tiga ya antum kita semua bisa baca dengan dokfin bisa dibaca dengan du'afin ya, namun yang uh, fathah itu lebih lebih kuat ya terus yang 19 nakhlukum <clears throat> ya, ada yang berpendapat itu idom kamil ya yang setipia ada yang berpendapat itu idom nafis <clears throat> ya, apa bedanya kalau idgham kamil ya syadibiyah dan tayyibah mengamalkan kedua-duanya. Contohnya berarti langsung masuk ke kaf semua. Ya, langsung masuk ke kaf semua. Maka bacanya dengan alam nakhlukum. Nakhlukum. Ya. Alam nakhlukum. bukan nakhluk nakhluk Nah, tidak seperti itu. Of-nya hilang. Itu kalau idom amil. Ada juga yang membacanya dengan idom nafis, yaitu di jalurnya syadibiyah. Maka bisa dibaca dengan alam kum masuk ke kof dulu. Ya, kami pribadi lebih condong kepada yang pertama yaitu idom kamil karena idom nafis itu ya akan ada ketika ada sifat yaitu sifat apa al kitab ya al kitab sedangkan kof itu hanya memiliki sifat isti'la tidak memiliki sifat al kitab contohnya kalau yang al kitab itu basau ta basau ta itu idom nakis ya ada yang tertinggal terakhir ya kiroah Ya, ketika takbir tidak takbir, tidak ada takbir am, tetapi takbir di akhir surat khotam dari ad-duha anas seperti Allahu akbar. Disambung semua la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi tidak ada takbir am, tetapi takbir di akhir ya surah ya suar khotam. Ya, maksudnya dari khatam ya. Kalau misalnya Eh, kita baca dari Atuha sampai Anas maka ada takbir yaitu Allah wa akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd ya walillahi ya alhamdu walillahil hamdu itu ya, ringkasan dari taibat Nasr dan uh, jalurnya jadi Insya Allah bedanya tidak terlalu banyak namun patut kita ingat ya bahwasanya ya keduanya berbeda ya tidaklah sama maka kita pandai-pandai membedakannya Allah Ta'ala alam soab ini materi pada buku ini yang sudah kita pelajari selama ya beberapa bulan ya semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam membaca Al-Quran. al quran al Ya, sekian lebih kurangnya mohon maaf. assalamualaikum Muhammadin. Kita masuk ke sesi kedua. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Ya, jazakallahu khairan KRB atas materi yang telah disampaikan di sesi yang pertama ini. Alhamdulillah sobat muslim kita ikuti kembali pelajaran dari buku Syarah Tuhfatul Atfal bersama KRB Yuliantoro. Kita insya Allah masuk sesi tanya jawab setelah ini. Silakan uh, sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan melalui chat WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 5333 Dan insya Allah kita nanti akan praktek uh, surat uh, eh, Afan KRB surat apa KRB ya? Iya uh, surat Al Mutawifin ya kita uh, sampai pada ayat ke 7 ya 7 Baik. Ya, sobat muslim uh, silakan bisa uh, buka musafnya surat Al-Mutaffifin. Tadi ayat ke apa kayak 17 Kak? Ke-7 ya. ke Oh, ya, ayat ke-7. Ya, ayat ke-7 kita nanti mulai dari ayat ke-7. Dan sekali lagi, silakan bisa dicatat nomor kami 0823 2727 5333. Baik, mungkin kita uh, praktek dulu KRB untuk menunggu penelpon atau penanya yang akan masuk insya Allah. Boleh, Mas? Kita praktek terlebih dahulu mungkin KRB.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 kalla inna ya, kalla inna ya, ini adalah Damat tabi'i bertemu dengan Hamzah. Ya, maka bacaannya adalah apa? Mad jaiz. Ya, tidak dalam satu tidak dalam satu kata ya di sini ya. Mad jaiz mun munfasil. Ya, kalla inna. Maka bisa saja kita baca dengan dua dua harokat. Ya, maksudnya dengan kalla inna kitabal fuj الفجار في سجين ya, seperti itu ya poin dibaca dua tapi kita ikut jalur tayyibatan nasyar ya inna ada gunnah di situ ya. kita bal ya kita bal ya bal bacanya dengan tipis ya. bal kalla inna kita bal bel bukan bol bol bacanya bukan bau tapi bel ya inna bel fujja fujja bukan fujja ya bukan fujja tapi fujja fujja ya dengan jim ya dengan jim yang mana fujja ya tipis <clears throat> ya tipis bukan fujja ya, dan dia tidak banyak aliran ya, udara ya tidak tidak je je, ya, nah, tidak demikian ini bacanya fujari ya kalau misalnya mau menampilkan nun di akhir itu lebih baik <clears throat> ya gunnah di nun di akhir lebih baik wa ma adra wa ma adro ma dan adro ya, ma ya, mat tabi'i bertemu dengan hamzun berarti tidak dalam satu kata berarti mat ismun fasil maka bacanya wa ya, ma adro ya, wa ma adro kama sijin ya jadi tipis semua ya. Wa ma adraka ma Ya, seperti itu. <clears throat> Terus kitabu maru ya ku. maru ya, tebal ya wa ma adro juga takrim tebal ya, dengan dua harokat yaitu mak tabi'i ya as ya, di akhir ya di mana ada mat tabi'i kita wakfun di situ maka mad adat disukun ya terus kitabun maru um ya maru ya di sini mim tipis ya mim tipis ma maru ya bukan mur mur kum mur kum tapi ma marqum marqum ya kitabun marqum ya, mim ada sifat gunnah di akhir ya, maka kita bisa tampilkan marqum ya wailui ya wailui ya itu ada tanwin bertemu dengan ya makna hukumnya adalah ya idgham bi gunnah. Ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, maka ingat-ingat wailun yauma idil. Nah, perhatikan yauma idil ya bukan yauma idilil ya bukan yauma idinilil bukan tapi yauma idil Ya karena nanti ada yang mirip ya di Al-Qur'an ada yang mirip ya bacanya yauma idzinil ya yauma idzinil mukadzibin ada nun wikoyah Nah, ini tidak dibaca dengan nun wikoya karena apa? Karena tanwin bertemu dengan tasdid. Bukan tanwin bertemu dengan su sukun. Kalau bertemu dengan sukun, maka harus ada nun wikoya ya nun wikoya di dalamnya maka wailun ya wailun yauma idin lil mukadzibin ya wailu ya kenapa dibaca wailu ya wailu bukan wailu bukan wailu tapi wailu Iyaknya dibaca dengan apa? Dengan i, bukan dibaca dengan e. Wailu, tapi wailu. Ya. Nah, lu ketemu dengan ya itu idgham bi ghunnah. Idgham bi guna ada idgham, ada guna. Ya, maka dua-duanya digabungkan. Ya, bukan hanya membacanya dengan wailui Lui, ya lui tidak masuk uh, gunnahnya. Uh, gunnah itu asal muasalnya adalah di al khayshum ya di hidung. Ya maka uh, harus digabungkan kedua duanya. Ini yang biasanya sering kita tidak bisa atau mungkin uh, kurang tepat bacanya karena tidak ada guna. Ya, cara mencari tahu untuk ada guna atau tidak Nah, ketika membaca wailui ya coba kita tutup hidung kita ya, kalau misalnya masih bisa mengucapkan dengan lancar maka wunahnya kita belum terpenuhi ya, gunahnya belum terpenuhi namun kalau sudah ya sengaunya itu ada dan dia itu e, terhalang tidak lancar membacanya ya maka itu e, sudah benar. Maka misalnya saya contohkan wainui, kalau saya itu hidung saya wainui itu semacam kayak terhalang ya seperti terhalang ya namun untuk e, apa untuk e, ya wailun yauma idil ya di situ kita bisa lihat untuk yang e, kalau tidak ada gunahnya maka akan mulus. Contohkan, saya eh, contohkan wailui ya. ya. Jadi masih mulus. Yauma idzil lil mukadzibin. Nah, ya. E, silakan Mas Ipin kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Baik. Ya Kardi ini uh, ada pertanyaan dari Sobat Muslim kita bacakan uh, Mungkin sebelum saya bacakan mengingatkan kembali bagi Sobat Muslim yang baru bergabung Kita kali ini ada di sesi praktik bersama KRB Yuliantoro Dalam acara rutin kita setiap hari Ahad malam yakni program Tahsin membetulkan bacaan Quran dari dasar Dengan buku Syarah Tufatul Atfal Dan kita masuk di pembahasan terakhir tadi sesi materi yang disampaikan oleh KRB Yuliantoro Kali ini kita ada di sesi tanya jawab. Sobat Muslim dipersilahkan menyampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333 dan bisa juga praktik langsung bacaan Qur'annya dan kita tadi praktik surat Al-Mutaffifin. Silakan Sobat Muslim bagi yang ingin praktik bisa langsung telepon ke nomor 0823 2727 5333. Dan ini ada pertanyaan yang uh, sudah masuk. Pertanyaannya, Al-Humazah ayat keempat, apakah setelah kala itu baiknya diwakof atau diwasolkan Ustaz? Mohon jawabannya Kak Erwi. Hmm, ya. Uh, kalla bazanna fil hutamah ya. Iya. Yeah. Tersebut. Ya. Nah, itu diwasal atau tidak. Kalau kita pakai uh, Al-Quran Madinah, maka wasal awla Ya, wasal lebih utama daripada waqam. Ya. Jadi, uh, wasal awla Jawabannya seperti itu. Lanjut lebih afdal daripada berhenti. Ya, lanjut lebih afdal daripada berhenti. Jadi, kalla la yunbajanna fil hutamah seperti itu. Allah taala alam. Baik, terima kasih jazakallah khairan Kak Abi. Dan mungkin menyambung lagi walaupun itu ada tanda uh, wakafnya itu sesuai dengan ini ya Kak ya. Wasal lebih utama seperti itu Kak ya. Iya, Baik. Uh, pakai Al-Quran Madinah dan uh, kalau teman-teman semua ingin uh, eh, baik ya wakafnya bisa mengikuti wakaf di Al-Quran Madinah ya. Nah, di situ eh, sudah disepakati bahwasanya wakafnya sudah sudah eh, terbaik lah untuk cetakan dari wakaf eh, Mushaf Madinah seperti itu. Baik, terima kasih Udi dan ya itu jawabannya Sobat Muslim bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya kembali dipersilahkan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 27275333 atau bisa praktek bacaan langsung ke nomor yang sama seperti uh, tadi yang sudah disebutkan nomor interaktif kami. Baik, Arwi kita uh, mungkin lanjut kembali untuk praktek di surat Al-Mutaffifin sembari menunggu penanya. Silakan Kak Arwi. Hmm. lanjutkan ya. Tadi <clears throat> kita sudah wailu yauma injil bil mukadzibin. Kita lanjutkan. الذين يكذبون بيوم الدين يا الذين دو حركات يكذبون دو حركات بنا بيوم يا يومي itu ada uh, jangan bacanya yaumi tapi yaumi yaumi aumi ya seperti itu bukan yaumi tapi yaumi ya kita kebiasaan ya kadang membacanya dengan mudah karena ini mempunyai sifat tashil ya sifat tashil itu mudah sekali pengucapannya namun e, diperhatikan baik-baiknya kalau wawu bacanya dengan apa dengan u ya yau dengan memonyongkan bibir ya yaumi din kalau wailu bacanya dengan i wailu ya, jangan wailu jangan wailu ya ini diperhatikan baik-baik biyaumiddin <clears throat> maka alifnya sukun wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين kita bisa lihat wama yukadzibu ya ma tipis dibu tipis ya bihi nah ini bihi haknya itu ada ya mat topi'i ya. dan mat topi'i bertemu dengan apa hamzun maka mat jaiz ya, karena dia bukan satu kata satu kata boleh dibaca dengan dua kata dua harokat maksudnya ya namun mengikuti jalur toy tayyibatun asyad. Maka وما يكذب به إلا كل كل ya kullu lamnya kita jelaskan. Karena lam itu ya salah yang sering terjadi, lam itu tidak dijelaskan. Jadi dibaca dengan kullu, tapi dibaca dengan kullu, kullu, ya. kullu, tipis, ya. Mu'ta, mu'ta, ya, tanya, ya, jelas, ya. Dan dia apa al jawabnya e, disamakan dengan apa? Disamakan dengan e, illa illa kullu mu'ta illa mu'ta ya, hanya sama konsisten ya illa kullu mu'tadin atim mu'ta dan a fa itu ya mempunyai sifat hamas ya maka uh, sa bedakan dengan sin bedakan dengan shin, bedakan dengan sod. Ya, harus beda. Ya, mu'tadin asim, Ya, sa itu letaknya di ujung lidah. Ya, menempel pada gigi, dua gigi seri A atas. Jadi ada lidah kita ujungnya, ujungnya saja, jangan ke tengah. Ya, ujungnya saja ditempelkan, bukan ditekan ya, ditempelkan saja pada ujung gigi seri atas ya dan harus apa ada hamas tidak boleh ya terhalang ya, tidak boleh terhalang maka eh, ingat-ingat ya ada sifat hamas maka harus ya, lancar ya yang lancar <clears throat> oke okay. Nah, di sini kita uh, lanjutkan lagi. Tadi mu'tadin asim. Ya, ada mat alif disukun lagi. Ida tutla. Ya, ida tut. Ya, tutla. Nah, di situ tunya tipis. Tu. Ya, tutla. Taknya di situ ada sifat hamas dan ada sifat syiddah. Ya, hamas dan sifat syiddah. Hamas itu mengalirnya udara, kalau syiddah itu ya adanya penekanan su suara. Ya. Yang harus kita perhatikan apa? Ya, harus ada syiddah dan harus ada hamas. Ya, tidak boleh ya kurang sempurna kalau kita membacanya idza tusla tusla nggak ada sidahnya ya lebih mendahulukan hamasnya ya atau mungkin eh, nggak ada hamasnya contohnya ida tut la tut la ya, tut la tidak ada hamasnya aliran udaranya tut la ya tut la pertengahan ya tut la itu lanya adalah maktobi alaihi ayatuna ya alaihi ayatuna qala ya qala asa itu matlabi semua ya tayrun ya tay itu tebal tidak bedakan dengan ta jangan asa tirul tapi asa tay Tidak bedakan dengan ta ti ya ini diperhatikan baik-baik karena kalau salah huruf maka bisa berganti makna ya asatirul bukan asatirul tapi asatirul awalin awa wawunya ada tasjid maka bukan ya dipanjangkan bukan awalin, bukan tapi awalin awalin atau malah cepat-cepat misalnya asatirul awalin, nah ya sampai ayat 13 saja ya, kita selesai pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar membaca Al-Qur'an ya baik yang ya dari dasar dulu gitu ya karena kita belajar harus ya bertahap ya dari yang dasar dilanjutkan nanti dengan yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakumullahu khairan bi ihtimamikum. Nah. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 dan nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.